Karena memang surat itu terdapat beberapa landasan-landasan pokok di dalam agama kita. Yaitu surat apa? Surat Al al Begitu pula saking pentingnya surat ini sampai berkata Abu Madinah Ad-Darimi seorang tabi'in yang mengkisahkan bagaimana para sahabat Nabi alaihi wasallam pada zaman itu. Kata Abu Madinah, "Kana rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya." Dahulu dua sahabat Nabi alaihi wasallam kalau mereka sudah bertemu antara yang A dengan yang B antara satu sahabat dengan sahabat yang lain lam yaftariqa mereka tidak akan berpisah sampai membaca surat ini wal asr demi al asr innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia berada di atas kesengsaraan kebinasaan illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa salihat dan orang-orang yang menjalankan amalnya saleh wa tawasau bil haqq kemudian senantiasa berwasiat atas kebenaran wa tawasau bis dan berwasiat di atas kesabaran ini surat Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Makkah. Dan kita akan jelaskan ayat demi ayat, sepotong demi sepotong. Pada lafaz yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr demi al 'asr. Lafaz ini kita akan ambil tiga faedah. Lafaz ini kita akan ambil tiga inti sehari atau tiga poin. Poin yang pertama ikhwani afidhakumullah. Ayat ini dimulai dengan huruf apa? Hah? Huruf waw. Dan ini merupakan ihda hurufil qasam, salah satu di antara huruf yang dipakai untuk ber, bersumpah. Di dalam bahasa Arab, huruf yang dipakai untuk bersumpah ada berapa? Hah? Ada Tiga. Yang pertama, wow. Yang kedua, ba. Yang pertama wow, wallahi demi Allah. Yang kedua apa? Ba, billahi. Yang ketiga apa? Ta, tallahi. Jadi sekali lagi huruf yang dipakai untuk bersumpah ba atau wow atau ta. Perbedaannya. Kalau huruf ba Yajib iktiranuha bil fi'l. Wajib digandeng dengan kata kerja. Enggak boleh tidak. Ini huruf ba. Baik kata kerja itu di depan. Sebelum ba. Atau kata kerjanya di belakang setelah bersumpah. Tapi tetap wajib harus ada kata kerja. Itu bang. Contohnya ahlifu billah, kata kerja yang di depan aku bersumpah demi Allah. Aku bersumpah adalah kata apa? Kata kerja. Ahlifu billah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala pakai huruf Atau kata kerja yang diakhirkan billahi ahlif demi Allah aku ber bersumpah demi Allah di depan aku bersumpah di belakang. Jazakallahu ini huruf apa? Huruf ba wajib digandeng dengan kata kerja. Berbeda dengan huruf setelahnya. Tak dan waw tidak disyaratkan harus adanya kata kerja. Bisa pakai kata kerja, bisa tidak. Contohnya termasuk pada ayat ini. Enggak ada kata kerja. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal asr demi al asr. Enggak ada kata kerjanya. Karena pakai huruf apa? Huruf waw. Sehingga waw dan tak tidak disyaratkan adanya kata kerja. Ini poin yang pertama. Dari sisi etimologi bahasa Arab. Bahwasanya huruf yang dipakai bersumpah ada tiga. Ba, ta, dan waw. Faedah yang kedua. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan lafaz apa? Al-asr. Dan ini merupakan makhluk di antara makhluk Allah. Maka di sini ikhwani afidakumullah boleh bagi Rabbul Alamin Tuhan semesta alam untuk bersumpah dengan makhluk dan benda apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sekali lagi ini bagi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan menggunakan kata apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dan ini banyak di dalam al Al-Quran contohnya apa? Wad, wadduha demi waktu duha matahari ketika naik walaili idha sajar dan demi malam apabila telah gelap dan sunyi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk duha dan bersumpah dengan makhluk apa? Malam. Wal 'adiyati dhabha demi kuda perang di saat berlari kencang. Fal muriyati qadha dan ketika mereka melompat dengan memercikan api di saat berlari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan kuda. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها demi matahari dan cahaya yang terang benderang di siang hari dan demi bulan di saat mengiringi kemudian demi waktu siang ketika muncul dan demi waktu malam ketika nampak demi langit yang diangkat dan demi bumi yang dihamparkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan banyak nama makhluk di sini. Kata para ulama, فالله يقسم على مخلوقاته تدل على شيئين Apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersumpah dengan nama makhluk Menunjukkan kepada kita dua arti akan makhluk tersebut Enggak ada arti yang ketiga ini kaidah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan nama makhluk, ada dua hal di sini, dua arti, dua makna yang harus Anda pahami. Yang pertama tasyrifan lil muqsam. Mulianya benda yang digunakan untuk bersumpah. Berarti benda itu apa? Mulia sembarangan. Watini wazaitun. Demi buat tin dan demi buat zaitun. Waturi sinin. Dan demi bukit turba sini. Sina. Wahadhal baladil amin. Dan demi tempat ini yang aman. Yaitu apa? Watamat maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama kota ini. Kota yang penuh dengan keamanan. Menunjukkan kota itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan fadilah yang tidak Anda dapati di seluruh tanah di muka bumi. Sebagaimana yang ada di kota tersebut. Jadi arti yang pertama tadi apa? Menunjukkan yang disumpahi itu adalah mu mulia. Tanda yang kedua bayanun li'idhami sya'nihi. Penjelasan tentang tingginya kedudukan makhluk itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah bersumpah dengan nama makhluk, berarti tinggi kedudukan makhluk itu. Contoh. Wal fajr. Demi apa? Waktu fajar. Tinggi kedudukannya di dalam Islam. Bagaimana tidak ikhwan hafizakumullah? Dari waktu ini sebagai pembeda antara seorang mukmin dengan siapa? Dengan siapa? Dengan muna, munafik. Orang mukmin akan bangun dari tidurnya, ambil wudhu, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat fajar dua rakaat bersama imam. Ini mukmin. Munafik lelap dalam selimutnya, enak dalam tidurnya, enggan untuk bangun ini munafik. Pembedanya di waktu apa? Fajar. Mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi mendekati waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, bumi yang minta dikasih, yang berdoa diberi, yang minta ampun dihapus dosanya. Waktu apa? Fajar. Kemudian untuk ibadah pertama pada salah satu rukun Islam yaitu ibadah apa? Pu puasa. Sahurnya kita kapan? Waktu fajar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama ini. Wal fajar Demi fajar. Walayalin hasyr. Dan demi sepuluh malam yaitu di bulan Dzulhijjah syafi'i wal watar baik yang genap maupun yang ganjil 10 hari bulan Dzulhijjah merupakan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu kita diperintahkan untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, memperbanyak salat wajib, memperbanyak salat dan memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah dan mengerjakan salat wajib. Kemudian mengerjakan ibadah puasa mengeluarkan sodakoh infak, menyambung tali silaturahmi, berbakti kepada ayah dan ibu, berbuat baik kepada tetangganya, menghormati tamu. Dan terlebih lagi ibadah manasik apa? Manasik haji. Waktu mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini. Para ulama mengatakan apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama makhluk artinya dua. Yang pertama tadi apa? Makhluk itu mulia. Yang kedua, tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi bagi Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi bagi makhluk tidak diperbolehkan kita untuk bersumpah dengan menggunakan nama mah, makhluk. Gak boleh. Maka barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama makhluk siapapun itu. Berarti anda menyamakan dirimu dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. ini berbahaya. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh bersumpah dengan nama makhluk. Maka yang bersumpah di antara manusia dengan menggunakan nama makhluk berarti menyamakan dirimu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kita bersumpah hanya menggunakan nama apa? Nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama Allah seperti wallahi, atau nama yang lain Warrahman, Warrahim, Wal Aziz, Wal Hakim, gak ada masalah. Karena ini merupakan nama di antara nama-nama Allah atau yang dikenal dengan Asmaul Husna atau menggunakan sifatnya Allah. Wahayatillah sifatnya Allah adalah ada, hidup. Wa izzatillah dengan kemuliaan Allah, Allah mulia. Gak ada masalah. Menggunakan nama sekali lagi atau si sifatnya Allah. Selain itu gak boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam berpapasan dengan sahabat Umar ibn al-Khattab. Siapa yang tidak tahu Umar? Wahuwa yahlifu bi abi pada saat itu Umar Ibn Khattab bersumpah dengan nama bapaknya. Dengan nama kakeknya. Sambil mengatakan wal Khattab, demi Khattab. Berbangga dengan apa? Keturunan, berbangga dengan leluhur. Sampai Umar bersumpah dengan nama itu. Apakah dibiarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam karena ini sahabat terdekat? Tidak dibiarkan karena perkaranya besar. Nabi alaihi salatu wasallam menegur ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapakmu enggak boleh haram. Jangan bersumpah dengan pakai nama leluhurmu. dengan sabda Nabi Man kana halifan Dikasih solusi Barang siapa yang mau bersumpah yahlif billah Au liyasmud Yang bersumpah Hendaknya pakai nama Allah subhanahu wa ta'ala Atau tutup mulutnya Barang siapa yang mau bersumpah pakai nama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak diam Jangan bicara, jangan bersumpah. Maka hukumnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala boleh apa enggak boleh? Jawabannya ha? haram. Walau bi asyraf makhlukin, walaupun yang kita pakai untuk bersumpah adalah manusia termulia di muka bumi. Siapa itu? Hah? Muhammad alaihi salatu wasallam Rasulul Mustafa gak boleh. Pakai nama Nabi wa Muhammad gak boleh. Apalagi nabi-nabi yang lain. Menggunakan contohnya nama Isa, Musa, Zakaria, Yahya, Ibrahim, Adam. Nabi kita yang merupakan nabi terbaik di muka bumi. Gak boleh menggunakan namanya apalagi selain itu. Contohnya dengan menggunakan nama malaikat wa Jibril, wa Israfil, wa Mikail, haram. Apalagi menggunakan nama manusia yang yang lain. Zaman sekarang barometer ini sudah berubah. Betapa banyak manusia di zaman ini ketika disuruh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berani mengatakan wallahi dan dia berdusta. Dan dia berdusta. Tapi ketika disuruh bersumpah dengan menggunakan nama Abdul Qadir Jailani, ayo sumpah. Gak berani. Terus terus sumpah menggunakan, nama Al-Aidrus wal-Rifa'i wal-Badawi. Yang mereka anggap sebagai wali di negeri Mesir. Gak berani. Berarti dia lebih mengagungkan makhluk daripada siapa? Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kufur atau dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Apalagi sampai ada pengagungan bisa menjerumuskan engkau kepada syirik yang besar. Maka sekali lagi bagi makhluk bersumpah hanya dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang soal kepada para hadirin. Soal kepada para hadirin, apa hukumnya kita bersumpah pakai mushaf? Nah. Apalagi tangannya mushaf bisa diletakkan di atas atau di bawah. Nah. Soal yang pertama, apa hukumnya kita bersumpah dengan menggunakan nama mushaf? Sebelah sini. Boleh apa enggak boleh? Eh. Boleh apa enggak boleh? Sebelah sini. Pilihannya boleh atau enggak boleh? Gampang. Gak boleh. Sebelah kanan bilang gak boleh. Sebelah kiri? Pak. Di sini juga ikut-ikutan sebelah kanan. Hukumnya apa? Gak boleh. Boleh. Boleh. Ada yang mengatakan boleh sebelah kiri. Yang tengah makro. Jawabannya ikhwani afizakumullah terbagi menjadi tiga keadaan. Setiap keadaan punya hukum tersendiri. Keadaan yang pertama. Kalau dia bersumpah dengan Al-Quran dan itu adalah firmannya Allah kalamullah dan firman Allah maupun kalam Allah ini merupakan sifat di antara sifatnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya apa? Boleh. Yang kiri benar. Sekali lagi. Kalau dia bersumpah dengan Al-Quran. Dan yang dimaksud Al-Quran adalah kalam Allah. Ucapan Allah, firman Allah maka hukumnya apa? Boleh karena kita nggak ada masalah bersumpah dengan menggunakan nama atau sifatnya Allah. Keadaan yang kedua, kalau yang dimaksud dengan ini adalah mushaf, artinya lembaran tinta jilidnya warna pada mushaf tersebut kertas. Ini semuanya apa? Makhluk. Maka keadaan yang kedua ini hukumnya apa? Gak boleh. Yang sebelah kanan. Nah. Karena kita tidak tahu apa maksud dari orang yang bersumpah dengan menggunakan Al-Quran, maka lebih baik ditinggal. Jangan bersumpah. Karena kita nggak tahu apa maksudnya. Bisa maksudnya kalamullah atau bisa maksudnya mus mushaf, lembaran-lembaran kertas-kertas dan itu makhluk. Karena kita nggak tahu maksud dari yang bersumpah, maka dia bang Ditinggalkan jangan dipakai. Keadaan yang ketiga sekarang. Bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pakai mushaf. Tangan diletakkan di atas mushaf. Atau mushafnya di apa? Diletakkan di atas kepala. Atau sebagian orang memasukkan tangannya ke dalam Al-Quran ketika dibuka surat Yasin. bahaya. Kalau bohong bisa mati. Nah, meletakkan tangannya dalam Al-Quran dan dibuka surat Yasin. Nah, ini apa hukumnya ikhwani hafizakumullah? Jawabannya amrun muhdas. Perkara yang tidak pernah ada. Alias apa bid? Bid'ah. Pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam Al-Quran sudah ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit hewan, di bebatuan, di lempengan-lempengan. Mushaf sudah ada. Tapi tidak pernah dinukil mereka bersumpah kemudian meletakkan tangannya di atas mushaf. Begitu pula pada zamannya Abu Bakar mushaf sudah dijilid. Yang diperintahkan adalah sahabat Zaid ibn Thabit diperintahkan untuk menjilid mushaf dan dijilid di dalam kertas, kertas-kertas. Dan tidak pernah dinukilkan oleh mereka Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali mereka bersumpah di atas mushaf karena perkara ini merupakan sebuah ibadah. Maka harus ada apa? Dalil dan tidak ada dalil kepada kita yang menyontohkan bolehnya perkara tersebut. Nah, maka jawaban dari pertanyaan di atas ada tiga keadaan. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh karena kita nggak tahu maka ditinggalkan atau keadaan yang ketiga bersumpah di atas mushaf. Nah, maka ini perkara yang tidak pernah dianjurkan oleh para pendahulu-pendahulu kita dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kemudian faedah yang ketiga yang terakhir wal asr demi al asr apa yang dimaksud dengan al asr pada ayat ini para ulama mereka menyebutkan tiga pendapat yang dimaksud dengan al asr mereka menyebutkan tiga pendapat Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan al-asr adalah jami'ul usur wa zaman. Adalah seluruh masa, waktu dan zaman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama masa, waktu dan zaman? Karena itu merupakan tempat terjadinya peristiwa kejadian amalan umat manusia baik yang bagus sehingga menjadi hamba yang bahagia atau amalan yang jelek dia lakukan sehingga menjadi hamba yang sengsara. Dilakukannya di mana? Pada zaman-zaman dan masa-masa. Karena mulianya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz ini wal demi masa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ikhwani afidhakumullah lebih khusus. Lebih rinci. Kalau tadi umum, seluruh waktu dan zaman. Pendapat yang kedua mereka mengatakan asrun nubuwah. Yaitu masanya ke kenabian Masa di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai penutup para nabi dan rasul. Karena itu adalah sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya periode, sebaik-baiknya zaman yaitu zamannya Nabi bersama para sahabat. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diutus dengan syariat yang umum. Syariat yang digunakan sampai datangnya hari kiamat. Tidak akan terputus. Adapun nabi-nabi terdahulu mereka diutus kepada kaum tertentu, terbatas. Dan pada zaman juga yang tidak panjang. Ketika habis zamannya, ya selesai syariat nabi-nabi itu. Kalau Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam syariatnya tetap ada selagi tegaknya langit dan bumi. Karena mulianya masa kenabian Rasul kita alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan alas Masa. Maksudnya masa apa? masanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pendapat yang terakhir wallahu a'lam merupakan pendapat yang rajih. Yang dimaksud al-asr di sini adalah waktu salat apa? Salat asar. Apa mulianya? Kok sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama waktu sholat al-asr? Apa mulianya waktu ini? Jawabannya ikhwani afilakumullah mulia waktu sholat asar dilihat dari enam perkara. Kalau cukup waktunya. Dilihat dari enam perkara kalau cukup waktunya. Ada isya kurang berapa menit? Ada 10? Hah? Kurang 10 menit? Nah. Yang pertama Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kita semangat untuk mengerjakan sholat ini. Ini diantara bukti yang pertama Nabi alaihi salatu wassalam anjuran yang sangat keras untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali, kata sahabat Jarir, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kita pernah duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. fanadhara ila al-qamar tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat wajahnya ke arah bulan kemudian beliau bersabda innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr Wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mampu untuk melihat bulan ini di saat purnama. Kalau bulan purnama apa? Jelas terang. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini di saat purnama. Tidak terhalang. Kemudian sabda Nabi, "Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha faf'alu." Kalau kalian mampu, kalau kalian bisa, kalau kalian sanggup untuk tidak melalaikan salat sebelum terbenamnya matahari. Salat apa? Asar. Dan melala, untuk tidak melalaikan salat sebelum terbitnya. Salat apa? saja, maka kalian lakukan. Kalau kalian bisa untuk tidak melalaikan sholat sebelum terbenamnya matahari asar atau sholat sebelum terbitnya fajar, maka kalian lakukan. Perintah dari Rasulullah. Semangat tim para sahabat untuk tidak melupakan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua salat asar merupakan sebab seorang muslim masuk ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shallal bardain", barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, dakhala jannah, dia masuk ke dalam surga. Dua waktu yang dingin malam hari paling dinginnya apa? Sub subuh. Siang hari paling dinginnya apa? Asar. Maka barang siapa yang sholat asar dan sholat fajar masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga at-tahzir peringatan tahzir dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang meninggalkannya. Ditahzir, diperingati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man taraka al-Asr, faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar gugur amalannya. Eman kasihan. Kita bersedekah. Kita mengeluarkan zakat. Kita menyambung tali silaturahmi. Kita mengerjakan puasa. Menahan lapar dan dahaga. Kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, yang meninggalkan sholat asar kubur amalannya alias hangus. Maka ini perlu diperhatikan. Peringatan dari Rasulullah bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, at-tahdir minat tahawuni fiyah. Yang keempat peringatan dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam bagi orang-orang yang bermalas-malasan dia kerjakan sholat asar tapi malas. Artinya apa? Tidak dikerjakan sesuai waktunya. Dilambat-lambatkan. Sholat asar jam 3 mengerjakannya jam 5. Seperempat menit lagi sudah ada maghrib. Peringatan keras dari Nabi SAW. Beliau menegaskan man fatadhu sholatul asri Barang siapa yang kehilangan sholat asar, maksudnya melalaikan, mengakhir-akhirkan sholat tersebut. Apa kata beliau? Faka'annama wudira ahluhu wa maluhu. Maka seperti seorang hamba yang kehilangan keluarga dan hartanya. Mungkin di antara kita kalau sudah bangkrut usahanya kolap stres mungkin bisa gila tidak bisa tidur begadang semalam suntuk begitu pula di antara kita Apabila ditinggal wafat oleh anak yang kita cintai tiba-tiba meninggal. Bisa jadi pingsan. Bisa jadi kena serangan jantung. Bisa jadi merata. Menampar-nampar pipi. merupik-rupik baju. Menarik-narik rambut. Ya Allah kenapa tidak saya saja dimatikan daripada anakku. Tidak rida dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi wasallam bersabda, barang siapa yang melalaikan sholat asar sama dengan orang yang kehilangan anak dan keluarganya. Maka kita berusaha untuk menjaga. Jangan sampai harta kita hilang. Dan jangan sampai anak kita terkena dengan musibah. Jaga sholat asarmu. Kerjakan sesuai dengan waktu. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama tadi apa? Perintah dari Nabi untuk mengerjakannya. Yang kedua, nah, yang kedua sebab masuknya ke dalam surga. Yang ketiga, peringatan dari Nabi bagi yang meninggalkannya. Kemudian yang keempat, peringatan dari Nabi bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Yang kelima, malaikat datang waktu Isya. Nah, malaikat ikhwani hafizakumullah itu ada rolling di dalam menjaga umat manusia yang ada di muka bumi. Di malam hari ada malaikat. Di siang hari ada malaikat. Malaikat yang menjaga di malam hari berbeda dengan malaikat yang menjaga di di siang hari. Waktu pergantian rolling putaran malaikat yang di atas turun ke bawah, yang bawah turun ke atas di waktu apa? Di waktu asal. dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Silih berganti, berdatangan malaikat di malam dan di siang hari. Yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Mereka semuanya berkumpul yang turun dari atas bertemu dengan malaikat yang di bawah yang hendak naik di waktu sholat asar dan di waktu sholat subuh. Sehingga malaikat yang naik ke atas kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana keadaan umat manusia ketika kalian meninggalkan mereka. Malaikat menjawab, Taraktuhu wahum yusallun. Ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Sholat apa? Asar dan sholat fajar. Wa atainahum bahum yusallun dan kita datangi mereka pun dalam keadaan sholat Maka dari lima perkara ini nah, menunjukkan bagaimana mulianya waktu sholat al-asr kemudian waktu yang keenam yang terakhir kemudian kita tutup kajian malam hari ini mendekati sholatul asri ada waktu mustajab mendekati waktu salatul asri ada waktu mustajab di hari apa? Hah? Hah? Hah? Salah. Jumat itu setelah asar mendekati matahari ter terbenam. Kalau mendekati waktu al-asr pada hari apa? Anda kaya? Hah? La. Hah? Kamis enggak? Selasa enggak? Hah? Hah? Hah? Ahsanta barakallahu fiik. Hari Rabu. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Jabir, Nabi alaihi salatu wasalam mendatangi Masjid Al-Fatah selama tiga hari berdoa. Beliau berdoa di hari Senin. Beliau berdoa di hari Selasa. Beliau berdoa di hari Rabu. Fastujibalahu yaumul arbi'ah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi pada hari Rabu. Mabayna solatain di antara dua waktu solat. Duhur dan asar. Mendekati waktu asar. Hatta urifa min bisri wajhi Rasulillah. Sampai diketahui bagaimana senangnya Nabi alaihi salatu wasallam dari wajah beliau. Berdoa di hari Senin gak dikabulkan, Selasa gak dikabulkan, Rabu dikabulkan mendekati waktu asal. Kata Jabir bin Abdullah, perawi hadis ini. Ma barrab ma marrabi amrun muhimun gharib. Maka tidak ada ketika aku menghadapi perkara yang sukar, polemik, problem. Illa tawakhaitu dilkasah. Melainkan aku mencari waktu itu. Yaitu apa? Mendekati sholat asar pada hari Rabu besok. Wa ad'u ubiha kata Jabir. Kemudian aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari Rabu mendekati sholat asar. Fa'a'riful ijabah. Dan aku mendapati ijabahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin Dan ini sekali lagi baru ayat yang pertama InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian-kajian yang lain di sisa-sisa ayat berikutnya ilahuna walhamdulillah